Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sebelum kita lanjutkan saya ingin bacakan syarah untuk hadis yang ada di halaman 155 tentang malu kepada Allah dengan betul-betul malu. Karena Nabi katakan tentang malu yang betul-betul malu adalah antah roksa wa ma wa'a. Wa'a maknanya jama'ah. Maka antah roksa engkau jaga kepala itu dengan tidak menggunakannya dalam selain ketaatan. Dan bentuknya tidak digunakan, tidak bersujud kepada selain Allah. Tidak sholat karena riak. Tidak pula tunduk dengan kepala tersebut kepada selain Allah. Tidak pula meninggikan kepala karena sombong. Wama wa'a, wa'a artinya jamaah dan apa yang dan semua ini anggota badan yang dimuat oleh kepala. Ini maka yang dimuat oleh kepala itu ada lidah, ada mata, ada telinga. Jaga itu semua. Jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak halal digunakan. Kemudian wal batna wa mahawa dan jagalah perut dari makan yang haram pemahawa dimaknai dengan mata salat istima'uhu bihi ya organ-organ yang bersambung dengan bersambung dengan perut dimaksudkan yaitu kemaluan eh, dua kaki dua tangan demikian juga hati fa inna hadil a'dha'a muttasilatun bil jawfi karena semua anggota badan ini sambung dengan lambung dan menjaganya adalah tidak menggunakannya untuk maksiat namun menggunakannya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Tandanya mengingat al-mauta wal bila bi kasril ba ini dibacanya bila min baliya syai'u idza sarra khaliqan mutafattitan sudah lusuh dan hancur. artinya ingatlah kematian dan ingatlah bahasanya engkau akan akan masuk ke dalam kubur menjadi tulang-tulang yang hancur. Waman aradal akhirata taraka zinatal hayati dunya. Dan siapa yang menginginkan akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan hidup dunia karena keduanya akhirat dan perhiasan hidup dunia tidak akan terkumpul dalam eh, dalam bentuk sempurna meskipun untuk orang-orang yang hebat faman fa'ala dalika lanjutannya hadis siapa yang melakukan ini semua faqad istahya minallahi haqqal haya'i Sungguh dia telah betul-betul punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita lanjutkan ke hadis 21. Qala al-musannifu rahimallahu taala an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan ibn Abdullah Aku katakan wahai Rasulullah Kulli fil islami katakan padaku tentang Islam kaulan satu perkataan yang tidak akan perlu aku tanyakan kepada seorang pun selainmu. Kal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah dihatkan oleh muslim. Di antara fawaid atau kandungan hadis ini keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum atas umat Islam. Di antara keutamaan atau jasa mereka adalah mereka nukilkan, mereka transfer kepada umat ini satu ilmu yang banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka antusias untuk bertanya kepada Nabi hal-hal yang manfaat bagi umat. Isi hadis ini e, perkataan Nabi kepada salah satu umat, contohnya kepada Sufyan ibn Abdullah, mencakup semua individu umat Islam. Kemudian isi hadis ini bertanya tentang sesuatu yang sedikit kata-katanya namun banyak pesan dan kandungannya. Fihi isi hadis ini hendaknya seorang itu antusias untuk mendapatkan ilmu yang dia tidak akan mendapatkan keraguan keraguan setelah memiliki ilmu tersebut. Oleh karena itu Sufyan bin Abdullah mengatakan ucapan yang tidak akan aku tanyakan tentangnya kepada siapapun eh, selain dirimu. Fihi isi hadis ini keistimewaan iman dan istiqomah dan betapa besar ganjaran keduanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innalatina qalu rabbunallah dan orang-orang yang mengatakan bahasanya Rob kami adalah Allah kemudian istiqomah akan turun kepada mereka malaikat ketika mereka hendak meninggal dunia malaikat mengatakan janganlah engkau takut janganlah engkau bersedih bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Eh, yang dimaksud dengan Rabbun Allah terkandung di dalamnya makna ilah. Karena jika Rabb disebut sendirian, terkandung padanya makna ilah, demikian juga sebaliknya. Terdapat bahasanya, terdapat riwayat kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini kemudian mengatakan, Qad qala nasu thumma kafar aktsaruhum ya, banyak orang mengatakannya kemudian mayoritas mereka kafir maka siapa yang mati di atas kalimat tersebut maka dia adalah termasuk orang yang istiqomah kemudian sabda Nabi kul amantu billahi fihi isyadis ini dalil bahasanya di antara rukun iman adalah ucapan wa anna la yasihu dan sunya tidaklah tidaklah benar membatasi iman dengan keyakinan-keyakinan hati saja karena iman itu memiliki eh, sejumlah rukun yaitu tiga rukun yang pertama ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati. Demikian juga ya, ya, bil qalbi wal jinan dua-dua eh, artinya hati. bil qalbi hati wal jinan hati. Kemudian yang ketiga wal amalu bil jawarihi wal arkan. Beramal dengan anggota badan dan anggota badan di antara rukun unsur rukun utama pembentuk iman di antara unsur utama atau rukun pembentuk iman adalah ucapan. Ini diambil dari perkataan Nabi Kul, katakanlah, ucapkanlah. Ya, dan ini menyelisihi sebagian para ahli fikih, yaitu maksudnya ahli fikih kufah, ya, yang disebut dengan murjiatul fukuha yang mengatakan bahasanya amal, amal badan tidaklah termasuk dalam pengertian iman. Maka fahada, maka ucapannya adalah di antara bentuk mengakhirkan amal dari iman. Mengakhirkan di sini artinya tidak memasukkan. ini Irja makna letterlaknya mengakhirkan. Yang dimaksud mengakhirkan tidak memaksud tidak memasukkan amal badan dalam pengertian iman. Dan ini adalah perkataan yang salah. Sejumlah Fakat adalah ta'ifatuan bil hadisi. Sejumlah ulama mendalili berdalil dengan hadis ini ala hadal qaulil khati'i untuk satu perkataan yang salah. Satu perkataan yang salah ini mereka mengatakan ya, ada perbedaan antara iman dengan istiqomah. Mereka tafsirkan istiqomah dengan amal badan, sedangkan iman itu keyakinan hati. Maka ini adalah penjelasan adalah penjelasan yang salah karena istiqomah tidaklah terbatas pada amal anggota badan saja, namun juga mencakup amal hati berupa berharap, rasa takut dan semacam itu. Juga mencakup ucapan, falayatakamu al-insanu maka seorang itu tidak boleh berkata-kata yang haram demikian juga mencakup perbuatan maka dari sini tidaklah tepat berdalil dengan hadis ini untuk membenarkan perkataan mereka yang keliru itu yang mengatakan bahasanya istiqomah itu hanya amal anggota badan. Karena yang benar istiqomah mencakup amal anggota badan, amal hati, demikian juga ucapan lisan. Fa'in kala qail jika ada yang bertanya kenapa Nabi memisahkan antara iman dengan istiqomah Jawabannya karena Nabi jadikan hal ini Nabi lakukan hal ini mabnian berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, yang dimaksudkan oleh hadis adalah salah satu bagian dari iman, yaitu iman ucapan. Yang kedua, istiqomah itu eh, istiqomah dengan semua unsurnya, istiqomah hati, istiqomah lisan, istiqomah anggota badan. Thumma kemudian sesungguhnya istiqomah bermakna terus menerus di atas itu. Oleh karena itu sejumlah ulama mengatakan istaqimu ala ta'atillahi. Istakimu di sini maknanya istamiru teruslah kalian hendaklah ya, kalian tidak pernah bosan untuk taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga Anaulayam tani tidaklah mustahil, tidaklah ter layam la ya, annahu la yamtani'u tidaklah tertolak, tidaklah terlarang kalau hadis ini adalah atful khas alal am. Istiqomahnya itu khas, imannya itu am. Iman itu cakupannya luas, istiqomah itu lebih sempit. Kemudian hadis ini dalil bahasanya kosakata istiqomah adalah kosakata syar'i ditujukan untuk orang yang terus menerus taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini dalil disyariatkannya seorang itu meninggalkan meninggalkan itiba'u hawahu mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya seorang muslim semestinya memberikan respon positif terhadap perintah-perintah Rabbnya Jalla wa'ala. Dan dalil hal ini adalah firman Allah subhanahu. Falidhalika fada'u wastaqim kama umirta. Oleh karena itu, maka berdoalah wastaqim dan istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, maka istiqomah yang diperintah eh, istiqomah yang diperintahkan adalah istiqomah sebagaimana yang diperintahkan. Dan istiqomah sebagaimana yang diperintahkan itu e, berkebalikan dengan mengikuti hawa nafsu. Maka ayat ini dalil bahasanya istiqomah itu dengan mengikuti perintah-perintah syar'i. I dan di antara hal yang bertolak belakang dengan istiqomah adalah itiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Waqat qala jalla wa ala aidan, Allah jalla wa ala berfirman, katakanlah wahai sang nabi, aku hanyalah manusia semisal kalian, yuha ilayya, aku diberi wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, fastaqimu ilaih wastaghfiruh maka istiqomalah menujunya dan memohonlah ampun kepadanya. Kata-kata istiqomah itu diambil dari min wat'i at-tariq al-mustaqim dari makna uh, at-tariq al-mustaqim mustaqim artinya jalan yang lurus kaanal mar'a maka orang yang istiqomah itu seakan-akan dia adalah seorang yang yasiru berjalan di atas jalan yang wadih yang terang dia berjalan di atas jalan yang terang dengan menegakkan syariat-syariat agama Terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istakimu walan tuhsu. Istiqomalah kalian dan janganlah dan kalian tidak akan mampu menghitung dan ketahuilah bahasa yang sebaik amal-amal kalian adalah salat dan tidak ada orang yang menjaga wudhu kecuali orang yang betul-betul beriman. Maka istiqomah itu mencakup isi hati, berupa terus menerus mengisahkan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan firman Allah Innaladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ya, beliau memaknainya dengan tauhid. Kata Abu Bakar, orang yang istiqomah adalah lam yaltafitu ila ghairihi. Tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala tentang makna walan tuhsu istakimu walan tuhsu Sun istakimu ini perintah istiqomah di atas jalan yang lurus, jalan petunjuk. Kemudian walan tuhsu artinya walan tastati'u an ta'uddu. Kalian tidak akan mampu untuk menghitung dan menyempurnakan semua bentuk-bentuk kebaikan dan ketaatan dengan daya dan kekuatan kalian, dengan kerajinan dan kemampuan kalian. Bahkan kalian tidak akan mampu dan selayaknya memang kalian tidak akan mampu meskipun kalian kerahkan semua kemampuan kalian. Jadi ada ini penjelasan yang pertama, walantuhsu artinya kalian tidak akan mampu menghitung dan sempurna. Sempurna. Ya, intinya kalian tidak akan bisa sempurna. Sebagus apapun seorang itu tetap ada terplesetnya. Namun ketika terpleset yang balik lagi istiqomah lagi. Uh, pendapat yang kedua tentang tuhsu wakila al makna lantosu thawabaha. Kalian tidak akan bisa menghitung pahala istiqomah. Kemudian walam yuhafid alal wudu'i ila mu'min. Ini keutamaan terus menerus berwudu setiap kali berhadas yang kalau dalam bahasa Jawa disebut gantung wudhu. Maknanya tidaklah seorang muslim terus menerus melanggengkan wudhu dan toharah setelah hadas, kecuali wakat istakmala imanuhu. Kecuali imannya adalah iman yang sempurna dan yakinnya yakin yang sempurna. Karena wudhu adalah termasuk ketaatan yang paling mulia dan wudhu itu berat, terutama di musim dingin, dan terutama ketika sibuk sehingga tidak ada yang bisa selalu berwudu dalam kondisi wudu kecuali orang-orang yang betul percaya kepada Allah dan Rasulnya dan keutamaan apa yang ini keutamaan wudu yang diperintahkan. Kemudian hadis yang ke-22 dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma ada seorang yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika saya sholat lima waktu yang wajib, puasa Ramadan, ku halalkan yang halal, ku haramkan yang haram, dan aku tidak lebih dari hal itu sedikit pun, apakah aku akan masuk surga?" Kala Nabi mengatakan na'am iya. Kala orang tersebut mengatakan, Wallahi demi Allah tidak akan aku tambahkan ya, apapun lebih dari hal itu diatkan oleh muslim. Yang dimaksudkan dengan aku haramkan yang haram adalah aku menjauh yang haram. Kemudian yang dimaksud kata Nawawi, aku halalkan yang halal aku lakukan hal yang halal dan boleh dalam ke dalam keadaan meyakini bolehnya. Pelajaran atau fawaid dari hadis ini antusias sahabat Ridwanullah alaihim untuk hal-hal yang bermanfaat dan antusias bertanya perkara-perkara yang penting. Fihi isi hadis ini perkataan Nabi untuk salah satu umat itu mencakup semua umat. Walidhalika oleh karena itu maka sahabat Jabir tidaklah memberikan perhatian untuk menceritakan nama si penanya. Karena ini berlaku untuk semuanya. Dan fihi isi hadis ini bahasanya sholat yang fardu itu wajib dan sebuah keniscayaan dikerjakan oleh para hamba dan semisal itu puasa Ramadan tidak boleh meremehkannya. Dan sholat yang wajib adalah lima sholat dalam sehari semalam, sebagaimana dalam hadis Mu'ad. Eh, dan yang dimaksud dengan hadis Mu'ad adalah hadis Ibnu Abbas berisi pesan-pesan Nabi kepada Mu'ad. Yang ini menyelisih kaidah dalam masalah penamaan dan penyebutan hadis. Fa'alimhum beritahukan pada mereka bahasanya Allah wajibkan pada mereka lima sholat dalam sehari semalam. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya puasa Ramadan karena si penanya mengatakan wasumtu Ramadana. Dan di sini ada iskal hal yang membingungkan yaitu tidak disebutkannya haji Fakila bi anal hadis mutaqaddam. Maka ada yang menjawab bahasanya hadis ini lebih dulu daripada kewajiban haji. Dan bahasanya haji belum datang kewajibannya kecuali di tahun-tahun belakangan. Ya, menurut salah satu pendapat, haji itu di, di, baru diwajibkan di tahun 9 Hijriah. Demikian juga uh, timbul iskal dan kebingungan dengan tidak disebutkannya zakat. Maka ada yang memberikan jawaban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahasanya orang ini tidak memiliki harta, oleh karena itu Nabi tidak jelaskan baginya hukum zakat. Wakil penjelasan yang kedua, bahasanya orang ini jika dia punya harta, dia akan mengetahui wajibnya zakat. Oleh karena itu, tidaklah disebutkan zakat kepada orang itu dikarenakan dia telah tahu dalam dirinya tidak wajibnya zakat atas dirinya. Aku halalkan yang halal. Kila ada yang menjelaskan yang dimaksudkan adalah meyakini kehalalannya. Artinya seorang itu tidaklah menyelisihi jalan syariat dalam menghalalkan yang mubah khilafan menyelisih orang-orang jeliyah yang mengharamkan berbagai banyak hal-hal yang mubah sebagaimana terdapat dalam surat Taubat dan surat Al-An'am oleh karena itu Allah mengingkari orang-orang jeliyah dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang beriman janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang taib yang Allah halalkan untuk kalian dan janganlah kalian melampaui batas innallaha la yuhibbul mu'tadin sehingga Allah tidaklah mencintai orang-orang yang melampaui batas Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya tidak ada dalam ajaran Islam satupun ajaran ajaran dalam bentuk seorang itu mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan meninggalkan hal yang mubah yang tidak ada subhat padanya. Dan ini bukanlah bagian dari dari eh, laisa min tariqati syariah, bukan bagian dari syariat, fisyik sedikit pun. Bahkan siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Takarob eh, takarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal yang mubah atau meninggalkan hal yang mubah hukumnya bid'ah. Karena hal yang mubah itu mubah netral. Dia bisa bernilai ibadah kalau jadi sarana. Maka menjadikan takarub dengan melakukan hal yang mubah atau dengan meninggalkan hal yang mubah itu hukumnya bid'ah. Satu perbuatan yang tercela ya, dan dengan label dengan label tepatnya adalah bid'ah. Dan, dan, eh, dan hal ini telah Nabi ingkari ini, karena dengan tiga orang yang datang ke rumah istri Nabi dan bertanya tentang ibadahnya Nabi, salah satu mereka mengatakan di salah satu versi, hadis, saya tidak akan makan daging selamanya. Maka salah satu dari mereka takarub mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal yang mubah yaitu makan daging dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, menegur keras hal ini. Kemudian aku mengharamkan yang haram. Dimungkinkan yang dimaksudkan adalah meyakini haramnya hal yang haram. Sebagaimana perkataan sejumlah ulama. Dan ini berarti sama dengan pengertian menghalalkan yang halal. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan haram tul harama itu sebagaimana tafsirnya atau penjelasan dari An Nawawi adalah meninggalkan yang haram. Dan inilah penjelasan yang disebutkan oleh penulis An-Nawawi rahimallahu taala. Ya, An-Nawawi mengatakan ya, makna tul haram adanya istanab tuhu aku menjauhinya dan dimungkinkan yang dimaksudkan adalah dua-duanya. Dalam e, isi hadis ini siapa yang mencukupkan diri dengan yang wajib dan meninggalkan yang haram maka dia adalah bagian dari penghuni surga. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan hal itu menjadi penghuni surga dengan semata-mata hal ini adalah manakala bisa melakukan hal-hal ini secara sempurna meninggalkan eh, melakukan hal yang wajib secara sempurna, meninggalkan hal yang haram secara sempurna. Adapun orang yang melakukannya namun tidak sempurna, tidak dalam bentuknya yang ideal yang disyariatkan, maka maka amalnya pada saat itu tidak sah. Wa min thamma oleh karena itu amal tersebut tidak menyelamatkannya kecuali jika ada alasan tertentu semacam tidak tahu dan semacam itu. Dan wafi si hadis ini adalah bahasa yang diantara sebab masuk surga adalah melakukan hal-hal ini. Waqat warada dan terdapat dalam hadis bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan masuk surga dengan sebagian perkara ini. Nabi bersabda tentang sholat lima waktu. Siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa sholat lima waktu dan dia tidak menelantarkan sedikit pun dari sholat karena meremehkan kewajiban sholat lima waktu, maka di sisi Allah dia punya perjanjian, perjanjiannya Allah akan masukkannya ke dalam surga. Dari hadis tersebut Nabi tidak menyebutkan puasa dan zakat. Di hadis yang lain Nabi katakan siapa yang sholat di dua eh, sholat yang dingin yaitu subuh dan asar dakhalal jannata pasti masuk surga. Wala'alla hada dan boleh jadi hal ini adalah yuradubi yang dimaksudkan adalah Labuta tidak boleh tidak harus terkumpulnya perbuatan-perbuatan ini. Jadi nas-nas tadi harusnya digabungkan. Sehingga nas-nas tersebut mutlak kemudian ditakyid dengan nas yang lain. Kemudian hadis ini dalil bahasanya masuk surga adalah cita-cita yang benar. Sehingga boleh bagi seorang untuk melakukan ketaatan dan amal ibadah dan ibadah dalam rangka supaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan tidak boleh walayasu dan tidaklah boleh mengatakan sebagaimana perkataan sebagian sufi Inna bahasanya hal ini bercita-cita masuk surga adalah muradul amati, cita-cita orang awam. Amal khasatu adapun khasa, yaitu ahli ibadah, yaitu sufi, maka cita-citanya adalah cintanya Allah. Maka ini adalah kalimat yang tidak benar karena hal ini menyelisihi jalan Al-Quran dan petunjuk Al-Quran dan menyelisihi jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk Nabi. Kemudian kauluhu lam azid ala dalika syai'an a'adkhulu jannata fihi isi hadis ini bolehnya mencukupkan diri dengan melakukan hal yang wajib dan meninggalkan hal yang haram. Kemudian Nabi Kala yakni Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dengan Nabi, Nabi mengatakan na'am iya. Yakni artinya jika engkau melakukan kewajiban, sungguh engkau akan masuk surga. Kemudian wa fihi maka hadis ini ada dalil ya kaidah fikih. Kaidahnya mengatakan inna soala mu'adun fil jawabi. Bahwasanya pertanyaan itu dikembalikan dalam jawaban. Semacam seorang mengatakan eh, sehingga seakan-akan Nabi mengatakan Naam idza salaital maktubati naam itu di belakangnya ada kalimat sebagaimana teks jawab sebagaimana pertanyaan itu maksudnya. Ya, maka Ya, setelah naam itu ada kalimat yang kalimatnya itu sama dengan teks pertanyaan. Sehingga naam di sini naam idza salaital maktubati. Ya, jika engkau melaksanakan sholat lima waktu, engkau puasa Ramadan, engkau halalkan yang halal, engkau haramkan yang haram, maka engkau akan masuk surga. Ini yang dimaksud dengan kaidah fikih bahwasanya e, pertanyaan itu kembali teksnya kembali di jawaban kembali ada di jawaban maka ketika seorang istri mengatakan bukankah engkau menceraikanku Kemudian suaminya mengatakan naam. Maka menurut kaidah maka menurut kaidah berarti naam ya aku menceraikanmu. Maka terjadilah talak. Maka terjadilah berarti talak. Maka ini bahaya mengatakan iya. Nah. Tidak boleh main-main dengan dengan iya. Karena soal mu'adun fil jawab. Iya itu iya apa dulu. Disimak baik-baik. Baru kemudian eh, sepakat baru bilang iya. Jangan asal iya. Jangan kemudian mengatakan eh, saya mengiyakan dan saya tidak mikir. Saya mengiyakan dan saya tidak tahu apa yang saya iyakan. Ya, tidak boleh demikian. Kemudian dalam hadis ini Isi hadis ini bahasanya sahabat itu perhatian dengan masalah surga. Dan mereka rohi mereka e, berminat kuat untuk mendapatkan surga. Padahal dan hal tersebut li'idhami fil jannati minan na'im karena nikmat yang lebih yang luar biasa yang ada dalam surga. Karena surga itu ihtawat memuat mala ainun ro'at. Ya, apa nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiyalahum min qurrati ayun. Maka tidak ada jiwa yang mengetahui qurrati ayun penyejuk hati, penyejuk jiwa yang disembunyikan untuk mereka yaitu nikmat-nikmat surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun dan nikmat-nikmat surga itu adalah balasan untuk amal yang mereka lakukan. Dan fihi isi hadis ini bahasanya amal sholat itu sebab masuk surga. Ya, maka masuk surga itu laisa tidaklah ala sabil jaza al mujarrad. Namun masuk surga itu tidaklah ya, semata-mata balasan untuk amal soleh. Karena amal seseorang betapapun luar biasa itu tetap tidaklah menjadikannya layak masuk surga. Hanya saja amal soleh itu sebab mendapatkan rahmat Allah. Hanya saja amal soleh itu sebab mendapatkan rahmat Allah alati yuntaju anha yang hasil dari rahmat Allah hasil dari mendapatkan rahmat Allah adalah masuk surga maka amal amal sebab dapat rahmat karena dapat rahmat masuk surga sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun di antara kalian yang amalnya yang menyelamatkannya. Tidak pula engkau wahai Rasul Allah Kal Nabi mengatakan tidak pula aku kecuali jika Allah meliputiku dengan kasih sayangnya. Maka dalam hadis ini terdapat sanggahan untuk orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah memasukkan ke surga siapa saja yang Allah kehendaki dengan suka-suka. Yaitu akidah asyariah. Hmm. Rasanya ya, semuanya terserah kehendak Allah dalam pengertian ya boleh saja Allah masukkan orang kafir ke dalam surga dan boleh saja di orang yang beriman malah disiksa di dalam neraka. Sehingga karena uh, karena Allah itu uh, mereka yakini Allah memasukkan ke dalam surga siapa saja Allah kehendaki sebabnya karena tidak ada hubungan antara amal dengan masuk surga. Ini karena amal bukan sebab masuk surga dan sebab tidak memiliki efek pada musabab kata dalam keyakinan Asy'ariyah. Maka hadis ini menyanggah pendapat ini. Kemudian hadis yang ke-23 kalau Musanifu rahimallahu taala dari Abu Malik Al-Haris Ibn Asim al ashari radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, At-tuhuru bersuci itu separuh iman. Ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi ruang antara langit dan bumi. Sholat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cahaya yang panas. Al-Quran itu argumen yang akan membelamu atau akan menggugatmu. Semua orang di waktu pagi ada yang menyelamatkan dirinya dengan memerdekakan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya. Dilihatkan oleh Muslim on eh, nafsahu saya terjemahkan dengan menyelamatkan dirinya. Jangan diterjemahkan dengan menjual dirinya. Nih, kalau dalam bahasa Indonesia menjual diri itu nih, kalau laki-laki jadi gigolo berarti. Nah. Eh, laki menjual diri ya, jadi gigolo. Eh, maka <clears throat> jangan diterjemahkan latarlak bahaya sekali. Nih. Maka ada yang pagi-pagi menjual diri. Waduh, pagi-pagi jadi gegulu, nah, Pagi-pagi menyelamatkan dirinya dengan membebaskan dirinya. Atau ya, mencelakakan dirinya. Dilihatkan oleh muslim. Hadis ini hadis yang agung. Is, eh, mengandung ma'ani kuliah. Pesan-pesan general yang merupakan bagian dari pesan-pesan syariat. Bersuci itu separuh iman. Tuhur kalau toknya di doma adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk bersuci. Kalau tohur, toknya di fathah, maka dia adalah alat untuk bersuci. Alatnya bisa air jika itu berwudu ataukah mandi atau debu jika itu tayamum. Dan bersuci di sini boleh jadi yang dimaksudkan adalah bersuci secara fisik dengan menjauhi berbagai macam kotoran dengan berwudu dan mandi dan semacam itu dan boleh jadi yang dimaksudkan adalah bersuci secara abstrak dengan menjauh dari kemusyrikan, maksiat dan semacam itu. Sejumlah ulama menguatkan makna yang kedua. Ini. Kalau pakai makna yang kedua, bersuci adalah bersuci abstrak, maka makna hadis perbuatan manusia terhadap hukum syariat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, meninggalkan yang haram. Nah, inilah yang kita komentari dengan bersuci. Dan yang kedua, melakukan hal yang diperintahkan. Nah, sehingga eh, sehingga iman itu isinya dua, melaksanakan yang diperintahkan, ini separuh yang pertama, separuh yang kedua, meninggalkan yang haram dan itulah bersuci secara abstrak. Kemudian kalau bersuci itu e, dimaknai dengan bersuci secara secara fisik, wudhu atau wudhu ataukah mandi, maka nanti ada yang menjelaskan bahasa yang dimaksud dengan iman adalah sholat. Sehingga jadilah makna jadilah makna hadis bersuci itu separuhnya sholat. Kenapa? Karena bersuci adalah syarat sah sholat. Ketika syarat-syarat sholat itu sudah terpenuhi, yang tersisa tinggal melakukan sholat. Maka separuh maka separuh sudah terlaksana. Dan jika pakai penjelasan ini, maka hadis ini dalil bahwasanya amal badan itu bagian dari iman. Ini ya, karena sholat disebut dengan sebutan iman. Satul iman, satu artinya separuh. Dan iman sebagaimana telah lewat menurut ahlu sunnah adalah mengandung tiga unsur keyakinan dengan hati, ucapan lisan, dan amal dengan anggota badan. Uca uh, kemudian alhamdulillah yang dimaksud dengan alhamdulillah adalah mensifati Allah dengan al-wasfu atau mensifati bil al-ikhtiyari dengan hal yang indah dan yang indah ini adalah atas dasar pilihan. Hadahu alhamdu. Itulah alhamdulillah eh, E, maka hal yang indah eh, terutama kalau e, dari e, pada manusia hal yang indah itu ada dua macam. Ada hal yang indah yang itu merupakan kata orang Jawa kawan bayi. Misalnya wajah yang indah, suara yang indah. Maka ini namanya jamil ittirari. Ini adalah keindahan yang memang sudah paket dari sananya. Maka berdasarkan eh, penjelasan di sini, kalau kita memuji seseorang karena wajahnya yang indah atau suaranya yang indah atau karena hidungnya yang indah atau karena bibirnya yang indah yang ini semua itirari sudah ya bawaannya masing-masing ini adalah eh, atau bahasa Indonesia-nya Pak kodrati ini sesuatu yang kodrati maka itu tidak disebut alhamdu karena alhamdu itu al-wasfu bil jamilil ikhtiyari namun kalau kita memuji seseorang karena dia rajin belajar rajin belajar itu Jamil Ikhtiari. Karena di hadapannya ada pilihan rajin belajar sama males belajar. Oh dia milih rajin belajar. Ikhtiar itu memilih. Dia memilih untuk rajin belajar. Maka ini namanya jamil ikhtiari. Di atas kemudian eh, misalnya rajin ibadah, rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah. Itu jamin, itu satu hal yang indah, satu hal yang bagus. Dan bagusnya itu ikhtiari. Di atas pilihannya sendiri. Maka ketika kita memuji seseorang karena dia rajin dia sholat sunnah, rajin puasa sunnah, rajin belajar, rajin ke masjid dan seterusnya, maka pujian kepada orang tersebut namanya alhamdu. Karena alhamdu alwasfu wasfu bil jamili al-ikhtiyari. Nah, ini terutama berkaitan kalau dengan dunia manusia. Ini, karena eh, hal yang bagus, hal yang indah yang dilakukan oleh manusia boleh jadi ikhtiari dan boleh jadi itirari. Ya, namun tentunya definisi ini eh, wallah alam tidak cocok kalau untuk Allah. Ya, ya maka ya kalau untuk Allah ya alhamdulillah itu memuji Allah dengan sifat-sifat yang mulia gitu saja. Tanpa perlu eh, ada kata-kata ikhtiari. Maka alhamdulillah al-kamil, pujian yang sempurna, yang tidak mengalami naksun kekurangan albatata sama sekali itu itu kekhususan Allah azza wa jalla sehingga alhamdu di sini alif lamnya adalah ahdiyah yaitu alhamdu yang sempurna sehingga yang dimaksudkan oleh hadis alhamdu yang sempurna itu hanya untuk Allah semata adapun alhamdu pujian yang Eh, terkandung padanya syai'un naqsi, ada unsur yang tidak sempurna, maka ini boleh jadi bisa diberikan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu, Anda bisa katakan, aku memuji fulan atau memuji fulan, fi'lahu perbuatannya yang demikian dan demikian, karena dia sholat, karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan yang semacam itu. Ucapan alhamdu, alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Yang dimaksud dengan timbangan adalah alat yang dengan alat tersebut yu'rafu diketahui kadar sesuatu. Wal ghalib dan biasanya kata-kata timbangan itu telak digunakan untuk wahdati thiqali, satuan berat. Dan yang dimaksudkan di sini adalah timbangan pada hari kiamat. Subhanallah itu artinya mensucikan Allah Jalla wa'ala dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Berupa sifat-sifat yang enakas, sifat yang tidak sempurna. Dan termasuk dalam hal ini mensucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk. Maka ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Artinya dua kalimat ini subhanallah dan alhamdulillah a'zam minal jumlati al-wahidati itu lebih uh, lebih besar daripada satu kalimat saja yaitu alhamdulillah. Uh, eh, fafil hadisi kandungan hadis Fafil hadis minal fawaid di hadis ini terdapat sejumlah pelajaran di antaranya keutamaan bersuci dan menjauhkan diri dari kotoran dan kotoran. Karena bersuci disebut dengan separuh iman. Isi hadis ini keutamaan terus menerus dalam keadaan bersuci. Di antaranya adalah bersuci dengan berwudu dan mandi dan semacam itu isi hadis ini iman itu ya tabaat Iman itu memiliki bagian-bagian. Sehingga ada separuh iman. Ini ada seperempat iman, ada bagian-bagiannya. Dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah menyelisih asyairah dan murji'ah. Sisi pendalilannya adalah dari eh, Eh, karena Nabi mengatakan dalam hadis ini separuh iman. Maka berarti iman itu ada bagian-bagiannya. Ya, maka iman itu dalam keyakinan al sunnah ya tabaat wa ya tajaza memiliki bagian-bagian. Ya, karena iman itu memiliki cabang-cabang iman yang masing-masing cabang itu punya bagian dalam iman punya saham untuk membentuk totalitas eh, keimanan. Dan secara global, iman itu memiliki tiga bagian. Keyakinan hati, ucapan lisan, dan amal badan. Nanti di masing-masing bagian ada bagian-bagiannya lebih lebih detail lagi. Amal badan, oh itu, itu banyak sekali isinya. Kemudian isi hadis ini penetapan adanya mizan timbangan pada hari kiamat dan penetapan bahasanya amal dan ucapan akan ditimbang dengan timbangan pada hari kiamat. Dan isi hadis ini menetapkan bahasanya amal, amal fisik berupa ucapan, itu akan ditimbang dan bahwasannya amal itu menjadi sasaran penimbangan. Isi hadis ini menetapkan betapa adilnya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidaklah memasang timbangan kecuali karena keadilannya. Allah Ta'ala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَةِ kami pasang timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka tidak ada satupun jiwa yang didalimi sedikit pun. Meskipun hanya seberat biji sawi, akan kami datangkan amal tersebut dan cukuplah kami sebagai pihak yang menghisap atau memperhitungkan amal. Dan terdapat dalam sejumlah hadis bahasanya mizan timbangan amal pada hari kiamat diletakkan padanya amal. Contohnya hadis ini. Kemudian terdapat dalam sejumlah hadis yang lain yang diletakkan <clears throat> di timbangan pada hari kiamat adalah orangnya itu sendiri. Sebagaimana perkataan Nabi untuk betisnya Ibnu Mas'ud. Nabi katakan di catatan kaki, Walladhi nafsi biyadihi lahuma azkalu fil mizani min Uhudin." Demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, sungguh dua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil dan mungil itu lebih berat di mizan dibandingkan gunung Uhud. Maka berarti yang ditimbang orangnya. Kemudian terdapat dalam sebagian hadis bahasanya yang ditimbang di timbangan pada hari kiamat adalah lembaran-lembaran yang tertulis padanya amal. Di antaranya adalah hadis bitokoh. E, tidak ada kontradiktif di antara e, tiga jenis hadis ini karena kesimpulannya layam tani'u ayakunal wasnu likullin minha. Tidak me, tidaklah menutup kemungkinan bahasanya yang ditimbang adalah semuanya tiga-tiganya. Kemudian fihi isi hadis ini penjelasan bahasanya amal itu setiap kali aksar lebih banyak maka pahalanya lebih besar. Sehingga ucapan subhanallah walhamdulillah itu lebih besar dibandingkan ucapan alhamdulillah saja. Sehingga ucapan itu makin banyak, maka pahalanya makin besar. Hada fil jumlati demikian kesimpulannya secara global. Lakin kot yakunu hunaka ba'dul alfat namun ada beberapa redaksi yang beberapa kalimat yang memiliki keistimewaan dibandingkan kalimat-kalimat yang lain. Terdapat dalam sejumlah hadis motivasi uh, untuk membaca beberapa jenis zikir Sebagaimana dalam hadis Jabir dalam Sunan Nabi mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling utama ucapan la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain ada empat kalimat yang merupakan afdalul kalami. Ini perkataan yang terbaik tidaklah berbahaya bagimu dengan mana sajakah engkau memulainya. Artinya urutan di sini tidak tidak sebuah keharusan. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seandainya dibalik tidak apa-apa. Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah subhanallah. Kemudian di hadis yang lain dua kalimat yang habibatani ila rahman dicintai oleh Allah Ar-Rahman dan thaqilatani fil mizan berat dalam timbangan dan enteng diucapkan oleh lisan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dan hadis ini kalimatani habibatani ini adalah hadis terakhir di Sahih Bukhari sebagaimana hadis niat inamal a'malu niat adalah hadis pertama sahih Bukhari. Sebab dan sebab unggulnya dua kalimat ini adalah karena subhanallah itu berarti menjauhkan sifat-sifat jelek bagi Allah. Maka di sini ada an-nafyu. Sedangkan alhamdulillah artinya menetapkan sifat-sifat yang sempurna yang bagus bagi Allah. Maka siapa yang menyempurnakan dua hal ini, meyakini bahasanya Allah memiliki segala sifat yang terpuji, dan tidak ada dan menegasikan segala sifat yang jelek dari Allah Subhanahu wa taala fakat istakmala al-amru kulluhu maka sudah sempurnalah di perkaranya eh, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala memenuhi ruang di antara langit dan bumi tamlaani ataukah tamlau boleh jadi ini ragu-ragu dari perawi Tamlaani, redaksinya Nabi itu tamlaani ataukah tamlau. Padahal keadaan tersebut karena boleh jadi ada perbedaan sudut pandang terhadap kalimat ini. Yaitu subhanallah alhamdulillah. Siapa yang menganggap dua kalimat ini satu kalimat, maka nanti bunyinya tamla'u ma baina sama'i wal ardi. Ataukah keduanya adalah dua kalimat Jumlah tani wa kalimatani dua kalimat kalau dianggap dua kalimat nanti ya tamlaani ma baina sama'i wal ardi Nah, apakah tamla atau tamlaani ini memiliki dampak perbedaan dalam makna? Sejumlah ulama mengatakan iya. Jika Anda katakan tamlaani ma baina samai wal ardi artinya annahu la yamla'u ma bainahuma tidaklah bisa memenuhi ruang di antara langit dan bumi kecuali dua kalimat. Adapun jika Anda katakan tamla'u, maka masing-masing dari keduanya tastaqillu secara mandiri bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi. Demikian penjelasan sebagian ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan bahasanya masing-masing dari dua hal di atas yu'adi hadal makna itu membawa pada makna yang sama masing-masing dari dua versi tamlaani atau kata katamlau itu menghasilkan makna yang sama. Kemudian sholat itu cahaya. Ulama berselisih pendapat tentang kata sholat. Sejumlah ulama mengatakan alif lam di sini jinsia sehingga semua jenis sholat baik sholat fardu ataukah sholat sunnah pendapat kedua mengatakan as sholat di sini alif lamnya ahdiyah sehingga hanya dimaknai dihamel hamal itu ditafsirkan dengan sholat fardu saja wa kulin kesimpulannya masing-masing dari dua pendapat ini lahu wajuhun memiliki alasan yang kuat dan sholat adalah uh, amal ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala nurun cahaya artinya dia uh, sholat itu akan memperjelas jalan seorang muslim dan sholat itu menjadi sebab stabilnya hatinya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan penyejuk hatiku terletak dalam sholat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau dikagetkan dengan sesuatu maka sholat beliau mengerjakan sholat. Wakil makna yang kedua yang dimaksud dengan cahaya adalah sholat itu cahaya yang menerangi seorang muslim Eh, menerangi jalan seorang muslim pada hari kiamat sebagaimana dalam sahih Ibnu Hibban Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salat siapa yang merutinkan salat maka dia memiliki cahaya bukti dan jaminan keselamatan pada hari kiamat dan siapa yang tidak rutin salat salatnya bolong-bolong dia tidak punya cahaya tidak punya bukti dan tidak ada jaminan keselamatan dalam hadis yang lain siapa yang salat lima waktu dengan berjamaah dia akan melewati sirat jaza artinya melewati bukan boleh ya. jaza ala sirat melewati sirat seperti kilat yang bercahaya dan dia berada di rombongan pertama minas sabikin orang-orang yang masuk langsung masuk surga dan pada dan dia akan datang pada hari kiamat wajahnya seperti rembulan malam purnama eh, hadis ini disebutkan oleh penulis ma'rifatut tadhkirah. Namun ada perawi yang bermasalah. Pendapat yang ketiga, salat itu cahaya artinya sebab seorang itu mendapatkan hidayah di dunia, hidayah untuk melakukan hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Hal itu dikarenakan orang yang beriman, berdoa dan membaca dalam salatnya ihtinas siratal mustaqim. Maka ketika seorang itu merutinkan membaca dikir ini karena selalu mengerjakan salat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan hidayah kepadanya sehingga ini akan jadi sebab dia istiqomah sehingga jalan yang dia tempuh menuju Allah adalah jalan yang manaran bercahaya wadihan jelas jalian jelas ini ada tiga penafsiran yang dibawakan oleh uh, penulis uh, oleh pensar demikian sallallahu ala wabarakatuh.